Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, habibakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya masih berada Naam di permasalahan yang ke-81. Naam, terakhir kita ambil adalah permasalahan yang ke-80 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah. dalam kitab Syarah Masail al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah. Qala al-muallif al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaihi Al-mas'alatu al-hadiyatu wa samanun, permasalahan yang ke-81. Ittikhadu asari anbiya'ihim masajida kama dzukira an Umar. Perbuatan mereka menjadikan bekas-bekas peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka naam menjadi masjid-masjid. Jadi perbuatan mereka membuat menjadikan bekas-bekas peninggalan nabi mereka menjadi masjid. Kama dzukira an Umar sebagaimana telah disebutkan dari hadisnya Umar Qala Asy-Syaikh Muhammad atau qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan wafaqahullah dalam syarahnya itu min dinil jahiliyah termasuk agama jahiliyah ittikhadhu athari anbiya'ihi masajid yaitu menjadikan bekas-bekas peninggalan nabi mereka masjid ayu salluna indaha yaitu maksudnya masjid yang ditegakkan salat di sisinya tabarrukan biha dalam keadaan mencari berkah dengannya wal farqu baina hadhihi wallati qablaha perbedaannya antara permasalahan yang ke-81 ini dengan permasalahan yang sebelumnya permasalahan yang ke-80 annallati qablaha ghuluwun fil ashkhas. Perbedaannya kalau yang sebelumnya itu adalah sikap berlebihan mereka terhadap enam orang-orang tertentu, orang soleh atau orang ya, atau wali yang mereka anggap wali, enam yang sudah meninggal mereka agung-agungkan, bahkan bahkan membuat kuburan di atasnya. Nah, di atas kuburan tersebut. Wa hadha ghuluwun fi atharil ashkhas. Kalau sekarang kalau yang pertama kemarin permasalahannya ke enam delapan puluh barakallahu fiqum itu hulunya nah sikap berlebihannya kepada per individu atau orang itu sendiri, orang soleh itu sendiri. Mengagungkannya. Eh, seakan-akan diagungkan bahkan sampai seakan-akan mengagungkan hingga tingkatan apa? Seakan-akan dia adalah Allah. Karena minta minta barokah kepada orang tersebut. Nah, kalau sekarang permasalahannya ke delapan puluh satu ini barakallahu fiqum adalah apa? berlebihan mengenai bekas-bekas peninggalan orang-orang soleh yang meninggal menurut mereka. Allah musta'an. Nah, hulunya mereka adalah apa? Tempatnya. Bekas-bekas peninggalan orang-orang tersebut. Wal asar jam'u asarin. Dan asar itu adalah kata jamak dari mufrad yaitu asar. Mufradnya asar, jamaknya asar. Wa makanul makanu alladhi jalasa fihi nabiyyun aw rajulun salih aw shalla Yaitu maksudnya adalah tempat yang nabi itu duduk di situ atau orang saleh yang duduk di tempat tersebut atau orang saleh yang sholat di tempat tersebut. Nah, jadi misalnya bekas lah intinya terjemahan bebasnya itu bekas peninggalannya. Kalau misalkan dulu orang soleh sering sholat di situ, nah tempatnya itu yang dulu dipakai untuk sholat orang soleh diagungkan oleh mereka. Nah, seperti itu contohnya. Ya tetap bauna hadil mamatin, mereka mencari-cari atau mengikuti tempat-tempat seperti ini. Fayata'abbaduna fiha lillahi azza wajalla, mereka beribadah nah pada tempat-tempat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Yadunnuna anna salata fiha fiha fadilatun. Mereka beranggapan bahwa salat di tempat-tempat peninggalan orang-orang saleh atau tempat-tempat bekas-bekas orang saleh, nam itu menurut mereka ada fadilah keutamaan. Misal ladzina yadhhabuna al-an ila gori Hira. Seperti contohnya orang-orang yang sekarang mereka pergi ke gua Hira. Ya, gua Hira yang Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama. Nah, mereka beranggapan di situ ada barokahnya. Nah, akhirnya mereka berbondong-bondong dari kalangan sufiyah seringnya ya datang ke gua Hira tersebut. Li'anna Rasulullah saw alaihi wasallam kana qad ta'abbada fihi qabla al-ba'tsah. Naam. Karena dahulu Rasulullah saw alaihi nah beribadah di dalamnya sebelum diutusnya sebelum diangkat menjadi nabi karena Rasulullah diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Nah, waktu itu ketika nah, e, menjelang nah, atau mendapatkan wahyu tersebut Nah, sebelum turun wahyu yang pertama Rasulullah sering menyendiri dan juga beribadah di Gua Hira tersebut. Akhirnya turunlah wahyu, nam diangkatnya Rasulullah menjadi nabi. Nah, barakallahu fikum, diangkatnya Rasulullah menjadi nabi barakallahu fikum nam pada umur 40 tahun tadi. Akhirnya mereka mengikuti. Oh, dahulu berarti Rasulullah di situ di Gua Hira itu ibadah loh. Beribadah barakallahu fikum sehingga apa? Sehingga nah mereka menjadikan tempat yang Rasulullah dahulu beribadah Nah, mereka anggap itu ada barokahnya tempat tersebut setelah Rasul meninggal. Allah musta'an. Fahum yadhabuna ilaihi lis-salati Maka mereka pergi, nah, pergi eh, pergi kepada atau datang kepada wahrat tersebut, eh, berdoa di dalamnya. Naam, walam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruhu ba'dal ba'tsah. Padahal Rasulullah enggak pernah menziarahi tempat tersebut atau tempat wahrat tersebut setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Namun mereka menganggap itu ada barokahnya dan semisalnya. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Aywa wala ahadun min min, min sahabatihil kiram dhahaba ila ghair Hira. Dan tidak ada pula dari kalangan sahabat yang mulia yang mereka pergi ke Gua Hira enggak ada juga. Nah, barakallahu fikum. Li'ilmihim anna dhalika ghair mashru'. karena ilmunya mereka mengenai hal tersebut bahwasanya tempat tersebut tidak syariatkan. Maksudnya, nah beribadah menyendiri di Gua Hira tersebut setelah Rasulullah meninggal dunia itu bukan perkara yang syariatkan oleh karena itu mereka tidak Nah, barakallahu fikum tidak ke situ. Tidak pergi ke tempat tersebut. Ya Allah musta'an. Allah musta'an. Kadzalika yadhhabuna ila ghari Tsaur. Demikian pula mereka juga pergi ke Gua Tsaur. Nah, mereka beranggapan bahwasanya di Gua Tsaur tersebut ada barokahnya. Karena Rasulullah ketika hendak hijrah ke Madinah, Rasulullah nah barakallahu fikum singgah bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Tsaur tersebut. Namun mereka beranggapan demikian anggapan yang tidak benar. Kadzalika yadhhabuna ila ghari Tsaur alladhi ikhtafa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah. Ya, demikian pula mereka orang-orang juhal, orang bodoh, Allah musta'an atau orang-orang yang mereka mengikuti jejaknya. Nah, orang-orang jahiliyah mereka pergi ke gua Tsaur. Nah, barakallahu fikum itu tempat persembunyiannya Rasulullah sebelum hijrah. nah Wa yusalluna fihi dan mereka salat di dalamnya. Wa yad'una fihi tayyib, kemudian mereka juga meletakkan di dalamnya wangi-wangian. Warubbama yarmuna fihi nukut Terkadang sebagian mereka juga ghulu berlebihan, mereka melemparkan di tempat tersebut nukut uang. Jadi ada uang dilemparkan ke situ. Allah musta'an. Naam. Hada kulluhu min dinil jahiliyah. Ini semuanya termasuk agama jahiliyah. Al-jahiliyatu hiya allati tu'azzimu athara anbiya'iha. Maka jahiliyah orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang mereka mengagungkan bekas-bekas peninggalan nabi-nabi mereka. Walihada qala Umar radhiyallahu anhu. Oleh karena ini Umar bin Khattab berkata, "Lamma ra'an nasa yadhhabuna ila shadatil bai'ah" Ketika Umar melihat manusia mereka berbondong-bondong pergi ke pohon bai'ah, "Inna ma ahlaka man kana qablakum annahum tattaba'u athara anbiya'ihim." Sesungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian bahwasanya mereka itu mencari-cari atau mereka mengikuti bekas-bekas peninggalan jejak-jejak nabi mereka. Nah, barakallahu fikum tempat-tempatnya maksudnya. Suma amara biqat ashadara kemudian akhirnya Naam Umar Al-Khattab merintahkan agar menebang memotong pohon tersebut. Wa hadhil amakin lam yaqsidha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat-tempat ini Rasulullah tidak menginginkan agar dijadikan syariat. Fala yajuzu qasduha lil ibadah fiha, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan nam pergi ke tempat tersebut untuk beribadah di di dalamnya. Eh, atau beribadah di sisinya. Amal amakinul lati qasadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun tempat-tempat yang Rasulullah mensyariatkannya. Rasulullah menginginkannya untuk disyariatkan untuk salat di situ atau beribadah di situ, misal salatihi anda makam Ibrahim, seperti salat di makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, barakallahu fikum. Itu di sana ada disyariatkan salat di di, di sisinya. Amalan biqauli ta'ala dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wattakhidhu min maqami ibrahim musalla dan jadikanlah nah barakallahu fikum tempat salat di makam Ibrahim tersebut maksudnya di sisinya fa innaha tusra' as-salatu fiha maka sungguhnya disyariatkan untuk salat di situ iktidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma julusuhu fi ghari hira wa fi ghari thawr ada penduduknya nah seorang tersebut di gua hira atau di gua thawr Aw julusuhu fit tariq baina Makkah wal Madinah atau duduknya di jalan antara Makkah dan Madinah lil istirahat untuk istirahat di situ fa hadza lam yaf'alhu min ajli dan yang seperti ini tidak Rasulullah melakukannya na barakallahu fikum nam kita ulangi amma julusuhu ada penduduknya Rasulullah di gua Hira dan juga duduknya Rasulullah di gua Saur nah dan juga duduknya Rasulullah di jalan antara Makkah dan Madinah lil istirahat untuk istirahat fa hadza lam yaf'alhu min ajli tashri' yang seperti ini Rasulullah tidaklah melakukannya dalam rangka untuk mensyariatkan. Wa inna fa'alahu ittifaqan walil hajah. Hanya saja waktu itu Rasulullah melakukannya karena bertepatan dan untuk apa? Adanya keperluan. Bukan untuk disyariatkan negara untuk jadikan ibadah situ. Naam. Fa yajibu an yufarriqa an yufarraqa baina hadha wa hadha. Maka wajib untuk dibedakan antara ini dan ini. Jadi enggak boleh beralasan kita bertapa Nah, bertapa itu karena disyariatkan. buktinya Rasulullah juga bertapa di gua Hira. Ini enggak benar. Rasulullah di Gua Hira enggak bertapa, namun Rasulullah di Gua Hira beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil nam, e, barakallahu fikum benar-benar beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala akhirnya turunlah wahyu yang pertama yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Nah, ketika itu Rasulullah umurnya 40 tahun. Naam. Fayajib an yufarraqa bain hadha wa hadha. Fal amakin allati lam yaqsidha litashri' maka tempat-tempat yang Rasulullah tidak menginginkan untuk disyari untuk dijadikan syariat fa inna ma marra biha hanya Rasulullah melampauinya atau melewatinya au jalasa fiha min babil 'adah atau Rasulullah duduk situ karena sebagai nama sebagai bentuk kebiasaan nah, adat adatnya atau kebiasaannya awal awal istirahat atau untuk istirahat aw sadafathu salat atau bertepatan dengan bertabrakan atau bertepatan dengan salat wa salatiha dan setelah akhirnya sholat di situ min ghairi qasdin dalam keadaan tanpa ada keinginan untuk melakukannya. Fa innahu la yutakhadh hadzal makan alladhi shalla fihi rasul musalla, maka yang seperti ini keadaannya tidaklah dijadikan. Jangan sampai dijadikan tempat ini sebagai tempat untuk salat. Nah, barakallahu fikum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak melakukan di situ. Nah, fa innahu la yutakhadh hadzal makan alladhi shalla fihi rasul musalla, maka hendaknya tidak dijadikan tempat yang Rasulullah salat di situ sebagai musalla, sebagai tempat salat, jangan dijadikan. Li'annahu fa'alahu la min babil qasd. Karena Rasulullah ketika melakukan tersebut bukan karena kehendak Rasulullah namun karena bertepatan. Eh, bertepatan dengan waktu salat. Nah, barakallahu fikum dan semisalnya. Wa inna ma fa'alahu li'anna salata adrakathu fi hadzal makan. Hanya saja Rasulullah melakukannya karena memang nam waktu itu salat itu bertepatan dan Rasulullah menjumpainya di tempat tersebut. Nah, lah fiha Rasulullah salat di situ. Wa hadzal makan wa ghairuhu laysa lahu maizatun dan tempat ini serta yang lainnya tidak ada keistimewaannya Wali anna tatabba'uha yuhditu alwasaniyata wasaniyata fi ma ba'd lima ba'd bitabarrukin nas biha na'am dan eh, dan dikarenakan wawasannya na'am barakallahu fikum mengikuti na'am jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan tempat tersebut yuhditu nah membikin atau menimbulkan nah barakallahu fikum dibikin-bikin na'am oleh para penyembah berhala na'am Allah musta'an di tempat tersebut setelah apa? Setelah Rasulullah meninggal, hal tersebut dibikin. Eh, dengan sebab untuk mencari berkah manusia dengan tempat tersebut wa hamin min ba'id dan kemudian mereka berdatangan berbondong-bondong mendatangi tempat, tersebut dari arah yang jauh wayusafiruna ilaha dan mereka pun juga safar nah menuju tempat tersebut padahal dilarang ya sengaja safar untuk ziarah itu dilarang ziarah tempat maksudnya ya kecuali tiga masjid la tushaddur la tushaddur rihal illa ila salasati masajid tidak boleh dilakukan perjalanan jauh safar melainkan atau kecuali pada tiga masjid, kecuali pada tiga masjid, masjid Haram, Masjid masjid al Aqsa wa Masjid Hada. Masjid Masjidil Haram, kemudian masjid al Aqsa, kemudian Masjid An-Nabawi barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Adapun selainnya tidak diperbolehkan. Bahkan kita ziarah saudara kita, ziarah ibu kita, itu bukan semata-mata tempatnya yang kita ziarah namun karena kita ziarah apa? Silaturahmi, menyambung silaturahmi. Nah, yang kita ziarahi adalah orangnya. Nah, adapun sengaja berpergian jauh safar menyengaja mengunjungi tempatnya, maka dilarang kecuali di tiga masjid tadi karena keutamaan yang sangat besar. Karena sholat di Masjidil Haram sebanding dengan seratus ribu kali sholat. Sholat di Masjid Nabawi, nah, barakallahu fikum sebanding dengan seribu kali sholat. Kemudian sholat di Masjid Aqsa sebanding dengan 500 kali sholat. Naam, kita lihat sini. Barakallahu fikum hafizakumullah. fayasul fi dzalika ma hasala fil umam as-sabiqah min asy Akhirnya terjadilah nah dengan pada perbuatan tersebut apa-apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu berupa kesyirikan. Warubah yubna 'alaiha dan bahkan bisa jadi terkadang dibangun di atas apa? tempat-tempat atau bekas-bekas peninggalan na'am barakallahu fikum nabi tersebut. Wa hunaka man yutalibun al bidzalik. Dari sana ada orang yang na'am barakallahu fikum na'am eh, meminta, eh, meminta dan juga na'am barakallahu fikum mencari-cari. Nah, saat ini mengenai hal tersebut agar dibangun dan semisalnya yaqulun seraya mereka berkata ibnu 'ala al-athari allati marra biha rasul wa jalasatiha na'am ibnu 'alaiha mereka mengatakan bangunlah eh, di atas bekas-bekas peninggalan nam yang Rasulullah dahulu apa melampaui atau melewati di situ dan Rasulullah duduk di situ dibangun diperintahkan membangun itu ya ibnu 'alaiha bangunlah di atasnya min ajli dzikra dalam rangka untuk apa memperingati atau untuk mengingat Allah musta'an ini wa hadza kalamun batil. Kata beliau ini adalah kalam yang batil. Nahnu la naf'alu syai'an lam yaf'alhu salafun salih. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh salafun salih. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh atba'ut tabi'in, wa man tabiun bi ihsan ila yaumiddin. Enggak pernah dilakukan sama sekali. Kalau kana ada masyru'an, kalau seandainya itu masyru' disyariatkan, la sabaqa ilaihi sahabah wa tabi'un wa man ba'dahum na'am. Kalau seandainya hal tersebut membangun di atas Menam bekas-bekas peninggalan Rasulullah yang dulu Rasulullah duduk di situ dan sholat di situ misalkan itu disyariatkan ini niscaya apa? Kalau seandainya itu disyariatkan niscaya nah para sahabat dan juga para tabi'in telah mendahului kita. Nah, bersegera dan orang setelah mereka juga bersegera. Wa ma halakatil umam illa bimithli hadhil af'al. Dan tidaklah nah umat-umat itu binasa melainkan sebabnya karena melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Nah, Allah musta'an. Jadi kalau perkara itu memang disyariatkan misalnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka akan segera melakukannya, namun karena itu perkara bid'ah, perkara muhdats yang dibikin, tentunya mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu berkata Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih, Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi." Nah, orang-orang kafir mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau seandainya di dalam Al-Qur'an itu ada kebaikan, niscaya para pendahulu kami, nah, niscaya mereka akan lebih dahulu mengamalkannya. Jadi ngecek ya, ngecek-ngecek yang ada pada nah Al-Qur'an kata mereka, mereka beranggapan tidak ada kebaikan itu istilahnya. Akhirnya apa? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wa amma ahlus sunnati wal jamaah yaqulun" Adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka mengatakan nafi kulli fi'lin wa qawlin lam yasbut 'an sahabah ridwanullahi 'alaihim ajma'in na'am huwa bid'atun li'annahu law kana khairan lastabaquna ilaih li'annahum lam yatruku khaslatan min khasalil khair illa nam waqad badaru ilaiha nam berkata Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari atau menafsirkan ayat tersebut adapun ahlu sunnah wal jamaah maka mereka mengucapkan pada setiap ucapan atau perbuatan yang tidak datang dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, nah, maka itu adalah bid'ah. Itu adalah apa? Bid'ah. Kenapa? Karena kalau seandainya itu adalah kebaikan, adalah perkara syariat kan Saya mereka lebih berdahuluan. Oh, mereka lebih mendahului dan lebih dahuluan mengamalkan amalan tersebut karena mereka tidaklah meninggalkan enam salah satu sifat atau kriteria kebaikan nah melainkan mereka bersegera untuk mengamalkannya. Nah, seperti itu barakallahu fikum. nah Kita lihat sini Fa ahya'u muadzamina mu'azzamina yajurru ilal wasaniyah. Maka menghidupkan, nah menumbuhkan atau menghidupkan bekas-bekas peninggalan orang-orang yang diagungkan itu akan bisa menghantarkan kepada wasaniyah. Itu nah, masalahnya itu maksudnya kelompok menyembah berhala, akhirnya ujung-ujungnya disembah, disembah. Ujung-ujungnya apa? Disembah. Karena hadatsa fi qaumin Nuhin wal umamin sabiqah. Sebagaimana telah terjadi pada kaum Nuh dan juga umat-umat terdahulu. Wala yuqalu innan nas dan tidak dikatakan innan nas al-an ala wa'yin min dinihim. Perhatikan. Eh, dan tidaklah dikatakan, nah, jangan sampai dikatakan sesungguhnya manusia sekarang ini berada di atas pemahaman mengenai agama mereka. Nah, Allah musta'an. Fala yakhafu alaihim, jangan takut, jangan khawatir dengan mereka. Mereka lebih tahu, lebih paham tentang agama mereka. Nah, ini subhat ini ya, subhat. Li'annaha ta'ti adziyalun jahiliyatun. Dikarenakan nanti akan datang adzial, generasi-generasi keturunan-keturunan jahilah yang bodoh. Fayuzayyinu laha syaitan alwasaniyata. Akhirnya syaitan pun menghias-hiasi. Nah, barakallahu fikum eh, pada generasi tersebut alwasaniyah agar nam disembah bangunan-bangunan dibangun di atas Nah, barakallahu fikum peninggalan-peninggalan orang soleh tersebut. Allah musta'an. Wali anil hayya la tu'man alaihi fitnah. Dikarenakan orang yang hidup itu tidak apa, tidak aman daripada fitnah. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah kalau seandainya harus mengikuti maka ikutilah orang yang sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dari kalangan tentunya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dari kalangan tabi'in, asbab tabi'in. Karena mereka apa? yang sudah meninggal di atas kebenaran, itulah yang kita ikuti. Nah, adapun orang-orang yang masih hidup ini tidak di nam tidak aman daripada fitnah dalam artian tidak menutup kemungkinan kalau nam terkena fitnah. Oleh karena itu ikutilah apa? nah sunnah-sunnah orang-orang yang sudah meninggal dalam artian yang mereka meninggal di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah ikutilah. Adapun yang masih hidup ini kalau kita ikuti, nah tanpa dalil, nah barakallahu ini saya tidak benar. Nah, Allah musta'an. Karena karena masih eh, tidak aman daripada fitnah. Bisa jadi nanti nam terfitnah semisalnya. Wala tu'manu fitnah ala ahadin dan nam tidak boleh eh, barakallahu fikum atau tidak dirasa aman fitnah atas seorang pun. Maksudnya tidak boleh seseorang itu nam barakallahu fikum merasa aman daripada fitnah kama qala al-Khalil alaihi salatu wassalam sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Khalil salam atau Ibrahim salam wajrubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah diriku dan anakku. Naam dari apa? Dari perkara-perkara yang itu merupakan kesyirikan. Maksudnya apa? Wajnubni wa baniya dan bikinlah kami tameng atau pagar. Eh, jauhkanlah antara kami. Nah, barakallahu fikum. Jauhkanlah kami dan anak-anakku dan juga keturunan kami. Nah, dijauhkan apa? An-na'budal asnam untuk mengibadahi berhala. Maksudnya dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan nam untuk menyembah berhala tersebut barakallahu fikum Allahu musta'an. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an cukup sekian untuk sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita bisa menjauhkan perkara-perkara yang hulu di dalam agama ini, sikap berlebihan dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum baik berlebihan nah barakallahu terhadap seorang atau berlebihan terhadap bekas-bekas peninggalan seorang yang mungkin dianggap soleh dan semisalnya. Nasallallahu alaihi wasallam